حسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا يا سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى wa وصحبه وله لا حول ولا قوة إلا بالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ketika Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam sampai ada di kota Mekah, istaqbalau Ughailimah bani Abdul Muttalib. Maka yang menyambut Nabi pertama anak-anak kecil daripada keluarga atau anak cucu Abdul Muttalib. Fahamala wahidan baina yadayh. Maka Nabi membawa menggendong satu di, yang ada di muka beliau wa akhar khalfahu dan yang lain di belakangnya. Jadi Nabi itu dicintai oleh seluruh masyarakat walaupun anak-anak kecil cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau datang Nabi itu anak-anak kecil-kecil juga menyambut Rasulullah datang, Rasulullah datang gitu. Nah, kemudian Nabi SAW juga diambil yang satu gendong, yang satunya di apa digendong dari belak, di belakang di, ya, di apa itu? Di jadi digendong di muka satu, yang satu di, di, di digendong belakang sama Rasulullah SAW. Ya. uh, malah ada beberapa riwayat juga menceritakan bahwa Rasulullah kalau masuk kota Madinah juga disambut sama anak-anak kecil-kecil itu. Kalau dari musafirnya gitu, Ah, masuk kota madinah, dicambut anak-anak kecil. Kemudian Nabi gendong satu gitu. Teman-temannya yang datang itu, eh gendong, gendong, gendong katanya. Oh, paling senang digendong itu anak. nah, nanti setelah apa namanya setelah selesai ditaruh sama Rasulullah itu anak kecil sudah cerita-cerita bangga-banggaan aku tadi digendong sama Rasulullah ya saya digendong sama temannya tapi diperintahkan sama Nabi alhasil mereka akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya. Kemudian eh, ketika si Amr main burung kecil ditegur sama Rasulullah, "Ya Umar, ma fa'alan nughair?" Eh, Umar, Amr kecil, apa yang kamu lakukan dengan burung kecil gitu. Nah, ini semuanya adalah menunjukkan bagaimana An Nabi sallallahu Alaihi Wasallam juga perhatian terhadap anak kecil dan anak kecil dari itu juga uh, akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi berjalan ketemu anak kecil juga kasih salam, assalamualaikum. Mereka menjawab sepontak apa sekompak begitu, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terbiah, ah itu terbiah. Ah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna fil jannati baban yugalu lahu uh, uh, Inna fil jannati daran yugalu darul farah la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Di surga itu ada satu tempat disebut Darul Farah. Yang boleh masuk tempat itu adalah orang yang banyak atau yang ya, yang e, menyenangkan anak-anak kecil. Suka menyenangkan anak-anak kecil. Nah, karena itu sebagian salaf tadi itu ada yang bawa permen. Nah, tujuannya kalau ada anak kecil kasih permen, kasih itu. Nah, itu adalah satu sikap yang bagus untuk supaya anak tadi itu tidak menjauh, nggak kelihatan sadis, ya, nggak kelihatan takut begitu ya, tapi kelihatan akrab. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah muhab, orang yang sangat besar, eh, nyungkani kata orang Jawa. Tetapi itu semuanya tidak sampai mengganggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa akrab dengan para sahabatnya bahkan kepada anak-anak kecil Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anas radhiyallahu anhu daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu karena kan Nabi Wasallam la yatruku ahlahu. Nabi itu kalau datang dari musafir tidaklah mendadak datang kepada keluarganya. Nah, pada malam hari datang gitu enggak karena lahir kulu illa kudwatan Aisyah, beliau tidak masuk ke rumahnya kecuali pagi hari atau sore hari. Maksudnya enggak malam-malam, tengah malam. Dalam riwayat yang lain, anjabir Jabir anhu nahan Nabi sallallahu alaihi itu an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang datang kepada keluarganya malam hari. Kalau dari musafir jangan datang malam hari. Maksudnya begini. Kalau zaman dahulu enggak ada kabar kan? nggak ada telepon, nggak ada yang lainnya. Eh, sehingga ketika datang kelihatan istrinya tidak menyambut dengan mesra. Dia musafir ingin ketemu sama istrinya, tentunya ingin ketemu dalam keadaan mesra. Lah ini malam hari dia datang jam 1, jam 2, ketok kepet. Kelihatan istrinya tidak siap untuk menyambut dia dari itu. Akhirnya dia kecewa. Ah, dia kecewa kecewa padahal dia e, dari jauh tadi itu ingin ketemu dengan istrinya. Nah, di sinilah Nabi SAW kalau mau kalau datang tadi itu e, tidak dalam keadaan malam hari mendadak sehingga istri tadi itu bisa siap-siap menyambut kedatangan daripada si suami daripada safarnya daripada e, pergiannya tadi itu. Nah, ini ada dua hal. Pertama, harus tahu situasi bagaimana si istri tadi itu dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan fit ketika bertemu dengan dia. Kedua, seorang istri dia harus paham bahwa dia itu adalah Eh, yang diharapkan oleh si suami. Ketika si suami itu datang, hendaklah dia tadi itu dalam keadaan sudah siap menghibur dengan senyumannya. Mungkin dia tadi itu ada urusan, mungkin dari peperangan, mungkin daripada para eh, eh, apa ada masalah sehingga ketika masuk rumah kelihatan istri tadi itu dalam keadaan mesra, dalam keadaan bagus, akanlah terjadi satu kehormatan dalam rumah tangga. Tapi kalau memang masuk ke, ke, ke istrinya dalam keadaan tidak siap, berantakan, kemudian bau nggak sedap, kemudian bangun tidur, pasti dia akan kecewa nantinya. Ah, kekecewaan inilah eh, yang akan bisa membuat ketidakharmonisan. Nah, ketidakharmonisan itu akan terjadi rumah tangga yang malapetaka, akhirnya terjadilah satu hal yang tidak diinginkan antara kedua mempelai tadi itu والله أعلم